Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alaihi wa sallam. Yang saya hormati Buya Yahya, semoga beliau diumurkan berikan umur panjang dan sehat walafiat dalam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu ya wa taala. Buya Yahya, saya akan bertanya bagaimana sejarah kesesatan ajaran yang khususnya ada di Cirebon itu kaum Wahabi dan bagaimana kenapa sampai memimpin Saudi Arabia. Begitu saja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tidak berurusan dengan Wahabi sebab Wahabi orang Wahabi pun tidak mau dibilang Wahabi akan masuk dalam kaidah lebih umum. Terserah yang masuk di dalamnya apa orang yang mengaku dirinya adalah Wahabi atau Salafi atau ahli sunnah atau apa ada koid ada rambu-rambu sekelompok yang mudah mengkafirkan saudaranya mengkafirkan jadi rambu-rambu secara umum nanti kalau kita menyebut wahabi saja nanti ada yang selamat lain salafi atau salafi saja ahli sunnah salafi itu kita ahli sunnah wal jamaah salafiyah ya kita ini asyariyah salafi cuman semuanya pakai label-label yang semacam itu jadi kita tidak menuju kepada satu model nama. Sebab mereka kalau dibilang kamu Wahabi, dia ngomong, enggak, saya bukan Wahabi kok. Saya ahli sunnah di wal jamaati. Bahkan dengan bahasa sombongnya, saya tidak ngikut, ngikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ada sebagian mengatakan, saya, ber, ber, saya tidak taklid, tidak ini. Mereka tidak. Ciri pokoknya kelompok yang mudah mengkafirkan orang lain tidak pernah mencoba duduk bersama kerjanya di mimbar mengkafirkan di stasiun radio mengkafirkan membid'ahkan sesuatu yang sudah dilakukan para ulama dari masa ke masa seperti membid'ahkan maulid nabi membid'ahkan tawassul yang sudah kami jelaskan tawassul sendiri ada dalam sahih Bukhari Allahumma inna kunna natawassalu tawasul yang sangat jelas dan sudah kami jelentrekan ini dikafirkan disyirikan kemudian mengkafirkan para ulama-ulama ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati yang mereka adalah menguasai dunia muncul orang sekelompok kecil dunia ini kaum ahli sunnah wal jamaah adalah asharia wal maturidiyah dari timur dan barat anda pergi ke negeri-negeri itu ada orang muncul akhir zaman merasa dirinya lebih ahli sunnah dari yang lainnya aneh betul ada pun masalah menguasai sebuah kerajaan dulu pernah namanya Mu'tazilah menguasai kerajaan tapi tidak jaminan itu sebuah kebenaran Mu'tazilah itu yang sangat bertentangan dengan akidah kita ahli sunnati wal jamaati dia pernah menguasai negara Daulah Abbasiyah itu waktu itu sempat didominasi, dikuasai, dipenuhi oleh pemikir-pemikir ulama-ulama Mu'tazilah selama tujuh abad. Tujuh abad itu berapa? Tujuh ratus tahun. Dan memang kebenaran harus tampak. Mana Mu'tazilah? Tidak tersisa. Kecuali hanya sedikit di Yaman Utara kemudian ada di beberapa negeri mutazilah akan runtuh karena apa kebenaran akan tabak yang tabak setelah itu siapa padahal akidah ahli sunnah wajah jamaah syariah dipinggirkan sehingga diskusi tidak dibuka ditutup diskusi kaum ahli sunnah wajah jamaah syariah banyak yang dibantai dibunuh dan seterusnya dipinggirkan akan tapi lihat runtuh itu semua apa yang muncul akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati makanya kelompok apapun yang anti asharia awas hati-hati berarti dia adalah dia adalah orang yang telah dibutakan tidak bisa melihat kenyataan dunia ini Imam Nawawi ini kitabnya kitab Riyadus Solihinnya Imam Nawawi dibaca oleh orang-orang yang katanya punya kelompok sendiri tersebut padahal Imam Abu Imam Nawawi adalah Ash'ari Ibnu Hajar ala ini Ash'ari coba cari ulama dari ke masa ke masa kalau kita melacak ulama dari ke masa, masa ke masa tidak akan seorang alim kalau meniti ilmu sanatnya kecuali melewati seorang kalau tidak Ash'ari pasti dia Sufi Sufi dan Ash'ari mustahil tidak lalu sekarang tuh orang tasawuf ahli tasawuf sama orang Ash'ari itu diperangi kan aneh coba mereka yang mengatakan dia ahli ilmu itu coba yang suka mengkafirkan suruh nitin sanat ilmunya ke atas berguru dengan siapa dari an an an an pasti lihat sanat ilmunya kalau tidak seorang asyari atau maturidi atau sufi tidak mungkin tidak bisa ditantang ayo datangkan gurumu yang tanpa melewati orang asyari Coba ilmumu tanpa melewati orang sufi. Coba siapa ayo? Cuman inilah kebenaran sudah dirubah ahli tasawuf diantemin sana sini. Memang ada tasawuf ngaco, tasawuf yang nggak mau sholat. Ini bukan tasawuf yang sungguhnya. Tasawuf berdusta, ketemu Nabi, masuk kuburan Nabi, macam-macam aneh-aneh itu. Ini ada tasawuf palsu. Ini dirusak. Ini kita ada urusan dengan tasawuf yang ngaco itu tidak. Tasawufnya Imam Haddad rahimahullah taala. Tasawuf yang benar dan lagi akidah Asy'ariyah yang benar. Nah ini. Adapun masalah menguasai negara adalah nasib kebetulan dia menguasai negara seperti hanya kaum Mu'tazilah saat itu. Jadi tidak jaminan kalau itu kebenaran, tidak, tidak jaminan. Adapun masalah kesesatannya ini adalah kajian ilmiah. Dan kami menghimbau kepada siapapun, di saat memandang kesesatan sebuah kelompok jangan dihubungkan dengan agama lain. Kadang-kadang, oh itu ada Yahudi di belakangnya. Jangan. Kajian ilmiah tidak semacam itu. Kajian ilmiah eh, ilmiah, ini loh kebatilanmu, ini loh kebatilanmu, gitu loh. Kajian ilmiah, bukan menuduh. Bahkan sampai sekarang tuh simbol-simbolnya itu dihubungkan dengan Yahudi dan sebagainya. nggak usah pakai ngubung-ngubungin nyambung-nyambungkan. Kita tuh kayak kurang dalil saja ini. Kelemahan kita tuh gitu. Kalau sudah mentok gak punya hujah langsung Yahudi. Oh mereka ada di antara mereka yang benci dengan Yahudi juga kok. Akidahnya sesat, gak ada urusan ini dengan Yahudi. Makanya kami ingin kalau ingin berdiskusi dengan mereka, diskusi ilmiah, jangan dihubungkan dengan Yahudi. Jangan dihubungkan dengan Nasrani, tidak. Jadi, jadi kajian ilmiah. Ada kadang-kadang kita kalau sudah mentok, oh ini Yahudi. Dananya dari Yahudi. Dananya, oh dari Yahudi oh, itu kekayaan setiap tahun berapa orang umroh, orang haji. Gak usah ngomong Yahudi-Yahudi kita ini. Kalau lemah dalilmu jangan berhujah kamu wahai orang ahli sunnah wal jamaah Sebab kita harus membangun kekuatan ilmu ulama kita sudah kuat karena kita malas belajar sehingga kita tidak bisa berhujah yang benar mentok-mentok Yahudi Yahudi ada apa Yahudi Yahudi sudah cukup merusak dengan media segala macam sebab ada di antara mereka bahkan kadang-kadang kita wah oh, itu ada dana sumbangan dari Yahudi ada yang marah karena apa enggak saya tidak terima dari Yahudi saya keluar duit ayo mau ngomong apa ayo kadang-kadang kita lemah dalil lemah hujah kadang-kadang kalau sudah bertentangan dengan sekelompok orang yang akidahnya sesat mentok hanya karena lemahnya kita bukan karena ulama kita tidak punya dalil lalu ngomong Yahudi Yahudi Yahudi ada apa sehingga menjadi lemah hujah kita diterlawan oleh mereka akhir-akhir ini adalah kelompok mereka yang ada di Indonesia punya radio ini kemudian nama ini dihubung-hubungkan dengan simbol-simbol dan sebagainya ada di pakai internet ini ada apa itu semuanya aneh bener kau ini punya akidah bener kan tidak pernah belajar nih ngantrinya nggak bener ini untuk mendatangkan hujah saja bingung harus pakai reka-reka seandainya ini berubah ini karena simbolnya ini kode channel radionya pun adalah ini simbol begini-begini ini kadang-kadang kita ini lemah di sini kalau masalah kesesatannya kesesatan akidah ada kesesatan akidah karena mereka adalah mujassimah nah sobat mujassimah mengatakan Allah berjisim tangan Allah mata oh, dan seterusnya dan ini yang harus kita bahas kalau ada di antara mereka yang ingin duduk manis masalah ini kita bahas masalah ini karena kesesatan mereka dalam urusan akidah di sini. Mengingkari para ulama yang biasa dengan takwilnya dan ulama dari masa ke masa dengan takwil katanya takwil adalah sesat. Bahkan dikatakan takwil keluar dari iman naudzubillah. Padahal takwil dilakukan oleh Ibnu Abbas, takwil dilakukan oleh para sahabat Nabi, dilakukan oleh Imam Ali, dilakukan oleh para sahabat dari masa ke masa. Ada takwil. Ini adalah permasalahan akidah. Kemudian masalah yang lain masalah buruk dia juga mengkafirkan. Ada permasalahan berat bagi mereka adalah menjadikan mutakhayyirat seperti, seperti Ada mutakhayyirat sesuatu yang boleh berbeda menjadi tidak boleh berbeda. Sehingga kafir-kafiran, mengkafirkan. Bahkan nasib buruk juga di kalangan mereka saling mengkafirkan kalangan mereka sendiri. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. kayaknya mereka itu kumpul satu, sama-sama memerangi kita ahli sunnah wajah masyariah. Ternyata di kalangan mereka pun tidak salaman. Ajib, gulet mereka. Bukan selagi bukan asyariah bukan akidah yang boleh anda anut asyariyah maturidiyah harga mati sudah gak bisa ditawar oleh siapapun lihat kalau ada orang membenci akidah asyariyah batal jadi calon menantu batal jadi calon suami batal jadi calon istri karena iman akidah kok kesesatan akidah bukan urusan tuduhan jadi waktu menghubungkan dengan negara tidak ada hubungannya negara bahkan yang punya negara itu pun tidak ngerti agama juga awam hanya dia ngurusi politik hanya raja dan turun kemurun bukan seorang alim juga tidak ada, ada hubungannya dengan negara akan tapi ketahuilah masalah kesesatan akidah itu adalah diskusi ilmiah dan hati-hati anda dalam akidah yang benar dari masa ke masa penjuru dunia kalau anda pergi ke Maroko pergi ke Mesir ke ini lihat akidahnya siapa lihat dari masa ke masa sebelum tahun 1111 Hijriah kalau abad 6 atau akidah sebelum abad ke-6 Hijriah akidah siapa ayo akidah ahli sunnati wal jamaatil asyariyati yang biasa akrab dengan Allah wujud kita baqa muhalafatul hawadisi dan seterusnya indah akidahnya orang yang saling mencintai karena Allah tidak pandang orang dengan permusuhan dan kebencian awas hati-hati urusan akidah seperti itu